Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Anggota grup WhatsApp di Islamiyah rahimana wa rahimakumullah masih tentang pembahasan niat dan juga merupakan salah satu anjuran yang akan menjadikan seorang mukmin memperhatikan niatnya sebelum beramal. Seseorang bisa saja mendapatkan pahala yang mulia sekalipun dia belum melaksanakan sebuah amal. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran. Faqal inna bil madinati larijalan sungguhnya kata Rasulullah SAW di kota Madinah ada beberapa orang masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum tidaklah kalian menempuh sebuah jalan yang susah di pegunungan dan kalian menyeberangi sebuah lembah melainkan mereka akan mendapatkan pahala seperti kalian habasahumul marad mereka tetap mendapatkan pahala dari pahala yang kalian dapatkan dengan kepayahan yang kalian dapatkan dalam perjalanan ini karena mereka tidak bisa datang karena mereka sakit. Dalam sebuah riwayat disebutkan illa syarakukum fil ajr. Mereka orang-orang yang di kota Madinah mendapatkan pahala sebagaimana kalian mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini disebutkan oleh Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhuma seorang sahabat yang mulia sahabat Nabi yang masih muda. Ayah beliau seorang sahabat yang meninggal terbunuh di kota Madinah pada saat perang Uhud. Ayah beliau Abdullah ibn Amr ibn Haram meninggal di peperangan Uhud ketika beliau meninggalkan anak-anak perempuan. Sehingga dalam Sahih Muslim, sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, "Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'a ghazwah." Aku pernah mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 19 peperangan. Kemudian beliau mengatakan la ashadu uhudan wala badra akan tetapi aku belum sempat untuk mengikuti perang yang sangat istimewa yaitu perang Badar dan perang Uhud. Mana ani abi karena ayahku menghalangiku atau melarangku untuk ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qutila la atakhallafu abadan. Ketika ayahku terbunuh di perang Uhud maka aku tidak pernah absen dari pertempuran bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau ini <clears throat> dititipi oleh ayahnya dengan adik-adik yang banyak berjumlah sembilan orang semuanya perempuan sehingga ayahnya ketika berangkat berperang Jabir bin Abdullah diberikan wasiat kamu tidak boleh ikut akan tapi kamu harus urus rumah tangga kita sehingga ketika akhirnya ayahnya terbunuh di perang Uhud kemudian Jabir bin Abdullah ingin menikah beliau pun mengawali pernikahan dengan menikahi seorang janda ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Sayyib ikran atau sayyiba, kamu sudah menikah dengan seorang gadis atau seorang janda?" Dia mengatakan, "Bal sayyiban ya Rasulullah." Aku menikahi seorang janda ya Rasulullah, seorang yang pernah menikah dan sudah berumur. Maka ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hal ibu, hal hau ibu, Kenapa engkau tidak menikah dengan seorang gadis sehingga engkau bisa lebih bermesraan dengan istri baru itu?" Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, "Inna abi qutila yauma Uhud." sungguhnya ayahku telah terbunuh di pertempuran Uhud wa tis abanat dan beliau meninggalkan sembilan orang anak perempuan fa an aji'a bimithlihin dan aku tidak ingin ketika aku menikah aku membawa sebuah beban baru seorang wanita seperti mereka yang sama-sama masih kecil walakin atazawwaju thayyiban taqumu alaihinna wa tuslihuhun akan tapi aku menikahi seorang janda yang bisa membantu mengurus adik-adikku ini merupakan salah satu pengorbanan di rumah tangga sahabat Nabi ketika ayahnya terbunuh di medan pertempuran. Setelah itu, Jabir bin Abdullah berangkat untuk melakukan pertempuran ter. Dan beliau juga sama, tetap belajar untuk mendalami agama Allah. Sampai diriwayatkan di antara biografi Jabir bin Abdullah, beliau tinggal Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan dari kota Madinah ke kota Syam selama sekitar satu bulan untuk menemui salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais mempelajari satu hadis Nabi saja sehingga beliau merupakan seorang referensi di kota Madinah pada saat itu. Bahkan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kaum muslimin banyak belajar ilmu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau meninggal pada saat umurnya sudah lebih dari 90 tahun sampai matanya buta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa istiqamah di atas sunnah. Wallahu taala alam sallallahu wasallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.